Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam uh, kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Imam uh, eh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala kata beliau mawani'ut taklif penghalang-penghalang taklif ya. beban syariat yang dibebankan kepada sang mukallaf ya. orang yang terkena beban syariat disebut mukallaf nah, taib nah, terkadang ada hal-hal yang menghalangi seseorang dari Eh, terkena beban syariat tersebut. Ya, alias kalau dia tinggalkan satu kewajiban maka dia, dia tidak berdosa. Nah, atau dia melakukan perkara yang haram, ya. Terkadang dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ada penghalang-penghalangnya. Nah, di antaranya kata beliau rahimahullah, litaklifi mawani'. Nah, litaklifi mawani'. Minha al-jahlu wal nisyanu wal-ikrahu لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه nah Masya Allah Ta'ala ya, ini uh, sudah berlalu dahulu kita bahas tentang uh, pembahasan orang yang disebut mukallaf itu adalah orang yang berakal dan balik nah orang yang berakal dan dan balik nah sekarang pembahasan tentang penghalang-penghalangnya yang penghalang jika penghalang-penghalang ini ada maka seorang itu tidak terkena taklif. Ya. Masya Allah Ta'ala. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, annal umura la tatimmu illa biwujudi asbabiha wa syurutiha wa antifau mawani'iha. Sungguhnya perkara-perkara itu tidak akan sempurna, ya, tidak akan teranggap kecuali kalau ada sebab-sebabnya dan syarat-syaratnya dan hilang darinya penghalang-penghalangnya. Nah, kata beliau, litaklif mawani' pada taklif itu pembebanan syariat bagi seseorang ya sekarang itu e, dalam hal tersebut ada penghalang-penghalangnya di antara penghalang-penghalangnya minha kata beliau adalah al jahlu kebodohan bodoh nah nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah taala nah wan nisyanu dan lupa wal ikroh dan paksaan orang yang terpaksa atau dipaksa apa dalilnya liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan umatku ya al khata' ya, ketidaksengajaan yang mereka lakukan atau wanisyan kelupaan wa ma wamastukrihu alaihi dan sesuatu yang dia dipaksa di atasnya. Nah, ya Allah maafkan dan dia tidak berdosa insyaallah taala. Nah. Ya. Hadis ini diriwayatkan warahu Ibnu Majah wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah dan Al Baihaqi walahu syawahidu minal kitabi was sunnati tadullu ala sihhatihi dan ada pendukung-pendukung yang lainnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan keabsahan hadis ini. Nah, demikian pula maknanya. Ya, masya Allah Taala. Karena dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah taala, dalam sanatnya ada uh, maqal pembicaraan di kalangan para ulama. Nah, akan tetapi ada pendukung syawahid yang lain dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan keabsahannya. Nah, maka <coughs> oleh e, dari dari sebab itu hadis ini di, diterima oleh oleh para ulama. Nah, di antara dalil dari Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, "Rabbana la tuzigh eh, eh, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Jadi doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, ketika seorang hamba berdoa, "Rabbana la tu'akhidna." Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami. Ya, jangan Engkau uh, siksa kami disebabkan karena uh, jika kami innasina, jika kami lupa au akhtana atau kami tidak sengaja. Nah. Masya Allah taala. Faqala ta'ala maka Allah berfirman, "Qad fa'altu" dalam riwayat Muslim ya ketika seorang hamba berdoa seperti ini ya, ya Allah janganlah engkau siksa kami disebabkan karena perkara yang kami lupa atau yang tidak kami sengaja Allah berfirman qad itu, sungguh aku telah melakukan hal tersebut artinya Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang melakukan satu kesalahan atau melakukan suatu dosa yang kesalahan atau dosa tersebut dilakukan karena dia lupa atau tidak sengaja nah dia lupa atau tidak sengaja Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Allah berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalian tidak berdosa ya pada perkara yang kalian lakukan karena tidak tidak kalian sengaja." Ya, Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi kalian berdosa kalau kalian hati kalian sengaja untuk melakukannya. Ya. Jadi kesimpulannya satu perkara yang merupakan dosa atau maksiat kalau dilakukan tanpa sengaja maka itu tidak berdosa pelakunya. Ya, pelakunya tidak berdosa atau dia lakukan karena lupa. Ya, dia lakukan karena karena lupa. Ya nanti dilihat juga orang yang mengatakan tidak sengaja ini eh, bagaimana ya. Nanti dilihat indikasi-indikasinya. Jangan pula nanti setelah dia habis bunuh orang kemudian dia bilang saya nggak sengaja. Itu itu omong kosong, kan begitu. Ya, dia sudah bawa pisau, kemudian dia dia cari targetnya, kemudian dia tikam orangnya mati, ya, kemudian dia katakan saya nggak sengaja. Ah, ini bohong tentunya ya nggak mungkin dia nggak sengaja karena dia sudah dari dari awal dia sudah bawa bawa pisau dan dia sudah punya target. Nah, kan begitu. Ya, tapi kalau umpamanya ya eh, dia buang sampah umpamanya dari atas rumahnya, dia bu di bawah itu ada pembuangan sampah. Dia buang saja begitu. Ya, dalam dalam kantong sampah itu mungkin ada ada batu, mungkin ada eh, botol atau yang semisal dengannya. Dia buang saja seperti itu. Nah, di bawah itu tempat sampah. Ternyata di tempat sampah itu ada orang sedang cari sampah umpamanya. Ya. Ketika dia buang sampah, kemudian sampah itu kena kepala orang tersebut, orang itu mati. Nah, boleh nggak kita katakan, eh, boleh nggak kita terima kalau si pelaku eh, pembuang sampah itu mengatakan, oh maaf saya tidak sengaja. Ya bisa jadi, bisa jadi. Ya, karena dia memang tidak tidak ada kesengajaan seperti itu. Beda dengan kasus yang pertama tadi. Ya dia keluar dari rumahnya dia sudah bawa pisau, kemudian dia sudah punya target, kemudian dia tikam targetnya mati. Nah, ini sulit kalau kita katakan dia tidak sengaja. Nah, masya Allah taala. Yang intinya sesuatu yang tidak disengaja itu tidak berdosa pelakunya. Nah, tidak berdosa pelakunya. Sudah kita bahas Eh, pada pertemuan yang telah berlalu, sesuatu yang tidak disengaja atau e, perbuatan seorang yang gila atau anak kecil, kalau dia melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut, ya itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dia wajib menggantinya. Ya, tentunya menggantinya di sini ya adalah orang tuanya atau walinya. Seperti contoh yang telah kita contohkan kemarin, ada orang gila umpamanya, ya dia dia dia dia gila, diambil batu kemudian dia lempar cermin atau kaca mobilnya orang sehingga pecah. Nah, apakah orang gila ini wajib menggantinya? Nah, jawabannya iya. Dia wajib mengganti. Nah, walaupun dia bukanlah orang yang dikatakan sebagai mukallaf, ya. Tapi dari dari sisi kriminal yang dia lakukan, ya, merugikan orang lain maka dia wajib menggantinya. Siapa yang menggantinya? Ya, orang tuanya, walinya. Nah, dibikin pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani. Walakin ma syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun azim. Barang siapa yang kufur melakukan kekufuran, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah imannya. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, kecuali kalau dia dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Nah, ini tidak mengapa, tidak tidak dipermasalahkan, ya. Akan tetapi barang siapa yang lapang dadanya ya, dengan kekafiran, ya, artinya dia sengaja melakukannya dan e, hatinya tenang, lapang untuk melakukan kekufuran tersebut, maka fa'alaihim la, eh, fa'alaihim ghadabun minallahi lahum 'adzabun 'adzim. Maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ya, illa man ukriha dikecualikan. kalau dia melakukan kekufuran tapi dalam kondisi dia dipaksa sedangkan hatinya tetap condong atau tetap e, tenang di atas keimanan maka orang tersebut tidak tidak kafir. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Ini dalil dari Al-Quran ya, yang apa namanya menunjukkan tentang uh, syawahid atau pendukung dari hadis yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam matan kitab ini. Nah, demikian pula dalil dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah ibn Al-Hakam ketika dia berbicara dalam sholat, ya. Berbicara dalam sholat itu ya, kalau disengaja batal sholatnya. Tapi ya beliau waktu itu berbicara ya karena tidak tahu hukumnya, jahil, nggak tahu hukumnya. Ya. Ketika beliau melakukan hal tersebut, Nabi SAW pun tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi sholatnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kejahilan itu diantara salah satu penghalang, ya, penghalang seorang hamba mendapatkan dosa dari perbuatan dosa atau maksiat yang dia lakukan. Ya. Masya Allah taala. Jadi waktu itu uh, uh, kisahnya beliau radhiyallahu taala anhu ya mendengarkan uh, ada orang yang apa namanya uh, bersin. Ya, ada orang bersin dalam sholat. Kemudian beliau sallallahu uh, radhiyallahu taala anhu mengatakan uh, orang yang bersin itu orang yang bersin tersebut mengatakan alhamdulillah. Ya. Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu mengatakan yarhamkallah. Yarhamkallah. Nah, nah dia beliau balas apa namanya bersin tersebut karena memang dianjurkan ada ada tuntutannya tapi yaitu dalam sholat maka semua orang melihat ke beliau sehingga beliau mengatakan aduhai kenapa kalian lihat aku kata beliau ya artinya dalam kondisi itu beliau nggak tahu kalau berbicara dalam sholat itu membatalkan membatalkan sholat ya membatalkan membatalkan sholat nah, dalam kondisi seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi sholatnya kenapa karena waktu itu Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu itu melakukan hal tersebut karena jahil karena tidak tahu hukumnya karena tidak tahu hukumnya Makanya ketika selesai dari sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbicara kepada uh, memanggil Muawiyah radhiyallahu taala ya. Kemudian uh, menyampaikan kepada beliau ya tentang perkara tersebut bahwasanya inna hadhihi shalah la ila yasluhu fiha syai'un min kalamin nas inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam Sungguhnya sholat ini kata Nabi SAW mengajarkan kepada Muawiyah waktu itu karena nggak tahu ya Muawiyah lakukan kesalahan karena tidak tahu ya kata Nabi SAW sungguhnya sholat ini tidak pantas ada ucapan manusia di dalamnya dalam sholat ini hanyalah tasbih takbir dan baca Al-Quran saja nah tapi Nabi SAW tidak menyuruh beliau tidak memerintahkan beliau mengulangi sholatnya ya berarti perbuatan Muawiyah bin hakam ya, bin hakam radhiyallahu taala anhu itu eh, Eh, perbuatan beliau ya berbicara dalam sholat itu tidak tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena beliau melakukan hal tersebut tidak tidak sengaja. Nah, dan beliau tidak berdosa. Kenapa? Karena e, perbuatan tersebut dilakukan karena jahil atau tidak tahu tentang tentang hukumnya. Nah, karena kalau seandainya itu apa namanya eh, sholat yang tidak sah, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengulanginya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mengulanginya. Nah, masya Allah taala. Ya. Dalil yang lain dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Ya. Nabi bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasya wa huwa sa'imun fa akala wa shariba fal yutimma fal yutimma saumahu." fa ma at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa dalam kondisi dia sedang berpuasa, dia lupa kemudian dia makan dan minum, ya, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Ya. Kalau ada orang lupa dia dia bangun mungkin dia tidur siang, bangun tidur siang sebelum sholat asar, dia minum ya, atau dia makan, dia lupa, dia sedang berpuasa. Maka orang seperti ini tidak batal puasanya, dia tetap Kata Nabi SAW, fal yutim masawmahu. Hendaknya dia melanjutkan puasanya, karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan dia makan dan Allah telah berikan dia minum. Jadi itu tidak apa, uh, tidak tidak tidak uh, apa namanya tidak berdosa, ya dan puasanya tetap sah. Baik, nanti akan datang rinciannya oleh beliau uh, rahimahullah taala. Nah, kemudian kata beliau ya merinci. Jadi tadi tiga ya, ada ada uh, al-jahal bodoh, kemudian uh, eh, nisyan lupa wal ikrah dan terpaksa. Baik, sekarang kita masuk rincian yang pertama. Fal jahlu kata beliau, al jahl bodoh itu ada adamul ilmi. Al jahlu adalmu adamul ilmi. Jahal itu bodoh itu adalah tidak adanya ilmu. Artinya tidak dia tidak tahu, dia tidak tahu. Nah, tentang pembahasan jahal ini, ini sudah kita bahas di awal pembahasan dahulu. uh, ketika beliau merinci bahwasanya uh, eh, jahal itu ada dua. Ada uh, jahlun murakkab, uh, jahlun basit, ada jahlun murakkab. Ada bodoh yang sifatnya basit, ya, sederhana atau uh, biasa. Ya. Yang kedua umpamanya kalau apa namanya orang yang uh, jahal basit ini umpamanya ya, ditanya anggaplah ini hari Rabu ya ada ada orang yang tanya dia e, Pak ini hari apa? Ya, si fulan ini mengatakan saya nggak tahu. Nah, ini jahil namanya. Nah, nah contoh jahil murokkab, ya, jahil murokkab. Hari ini hari Rabu, ada yang tanya dia, e, Pak hari ini hari apa? Dia jawab hari Sabtu. Nah, kemudian orang yang bertanya itu tanya lagi orang lain, ya. Ternyata jawab dapatkan jawaban nah hari ini adalah hari Rabu. Dia sampaikan kepada orang tersebut yang yang dia tanyakan pertama tadi, Pak, Bapak salah tadi. Ini bukan hari Sabtu, ini hari Rabu. Enggak, ini hari Sabtu. Dia tetap ngotot. Ah, ini namanya apa? Jahil Murokkab, Ya, bodoh pangkat dua. Dia sudah sudahlah bodoh, nggak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, masya Allah taala. Taib. Kata beliau rahimahullah taala, eh, famata fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaihi. Ya barang siapa yang mela, uh, jika seorang mukallaf ya, sudah kita sebutkan dahulu mukallaf siapa? Orang yang akil balik, orang yang berakal dan balik. Ya. Seorang mukallaf itu kalau e, jika dia melakukan perbuatan yang haram dalam keadaan jahil, dia bodoh, dia nggak tahu itu perbuatan yang haram, ya. Jahilan bitahrimihi, dia bodoh, dia tidak tahu tentang keharamannya, fala syai'a alaihi maka tidak ada dosa atasnya ya kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalami seperti seorang yang e, berbicara dalam solat karena dia jahil ya bodoh terhadap haramnya berbicara dalam solat. ya masya Allah taala ini sudah kita sebutkan tadi uh, hadisnya yaitu hadis Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu Nah, di waktu-waktu Muawiyah radhiyallahu taala anhu e, menjawab ada orang bersin. Jadi ceritanya itu ada orang bersin dalam sholat, kemudian orang yang bersin itu mengatakan alhamdulillah. Beliau jawab, yarhamukallah. Ya, kemudian langsung dilihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka beliau pun bilang, "Aduhai, kenapa kalian itu lihat ke aku?" Ya, kemudian para sahabat yang lainnya sebagian menepuk-nepukkan uh, paha mereka mengisyaratkan supaya dia diam. Akhirnya beliau diam. Nah, nanti di akhir di akhir sholat barulah beliau dipanggil dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan dengan penjelasan yang baik bahkan sampai uh, Muawiyah radhiyallahu taala anhu ya, beliau pernah mengatakan demi uh, ayah dan ibuku menjadi tebusannya ya, bahwasanya aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang baik hati ya baik dalam mengajarkan ilmu ya tidak pernah aku lihatkan orang yang lebih baik uh, orang yang paling baik dalam mengajarkan ilmu kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kata beliau demi Allah ma kaharani wala naharani. Beliau tidak pernah menghardik atau membentakku, subhanallah. Ya. Jadi kesalahan yang dilakukan karena kejahilan, karena nggak tahu ya, tidak pantas juga kita sebagai orang yang sudah tahu kita kita eh, apa namanya? menghardik atau membentak-bentaknya tidak pantas. Ya. Bahkan sepantasnya seorang yang sudah berilmu itu ya kalau dia sudah tahu tentang satu perkara dilakukan oleh temannya umpamanya, dilakukan oleh muridnya umpamanya, sedangkan temannya atau muridnya nggak tahu itu salah, maka jangan dia hardik, jangan dia, dia jangan dia e, bentak atau dihardik dengan keras, jangan. Ya namanya orang nggak tahu, ya. Ini yang yang terkadang luput dari sebagian orang yang mengajarkan ilmu. Nah, Terkadang ketika dia melihat satu satu perkara, yang perkara tersebut dilakukan oleh temannya umpamanya atau orang yang duduk belajar dengannya karena tidak tahu, ya langsung dihardik, langsung dimarah-marahin atau mungkin langsung dicaci maki dan seterusnya. Nah, ini tidak tidak pantas, ya. Di sini Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditegur oleh Nabi SAW diajarkan eh, bahwasanya berbicara dalam sholat itu adalah perkara yang haram ya kata Muawiyah demi Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak membentak aku, beliau tidak menghardik aku. Aku tidak pernah mendapatkan seorang pengajar yang lebih eh, pengajar yang baik ya dalam mengajarkan perkara atau mengajarkan ilmu kecuali beliau. Subhanallah. Nah, ya. Kemudian uh, Syekh rahimahullah taala melanjutkan wa mata wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban karena jahil karena dia bodoh ya karena dia bodoh maka ya dia dia bodoh bo, dia bodoh dia tidak tahu tentang wajibnya perkara itu dia dia tinggalkan ya maka dia tidak harus dia tidak harus untuk mengkodoknya menggantinya ya idza kana qad fata waqtuhu kalau waktunya sudah lewat ya Contoh, ya, ada orang yang umpamanya uh, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Dia nggak tahu kalau perbuatan itu membatalkan sholat. Dia bodoh, dia nggak tahu. Ya. Setelah dia sholat, ada yang kasih tahu dia. Kamu tadi melakukan begini dan begitu, itu nggak boleh, itu membatalkan sholat. Nah, nanti dilihat. Kalau waktu sholat yang umpamanya zuhur tadi, sudah masuk waktu asar, tadi perbuatannya tersebut dia dia lakukan karena jahil, karena bodoh, dia nggak tahu, maka tidak tidak wajib dia kodok. Tidak wajib dia kodok, tidak wajib dia ganti. Nah, tapi kalau seandainya dia tahu ilmunya, ya setelah melakukan kesalahan tersebut dan masih ada waktunya, umpamanya waktu asar sekitar 10 menit lagi atau 5 menit lagi, maka dia segera apa? mengkodok uh, sholatnya. Nah, karena masih ada waktunya. Apa dalilnya? Ah, beliau sebutkan dalilnya. Bidalilin ya, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر, لم لم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يتم لا يطمئن لا يطمئن لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع نعم kata رحمه الله تعالى دليل adalah uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan orang yang uh, salah dalam sholatnya. Ya, waktu itu dia tidak tumak, dia tidak dia tidak tumak nina. Jadi dulu dulu dulu ada seorang yang sholat, uh, eh, dia sholat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sholatnya buru-buru. Ya, sholatnya buru-buru, nggak ada tumak ninahnya, tidak ada tumak ninahnya. Maka begitu dia selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uh, eh, "Solli, fa'inna kalam tu solli." Sholatlah engkau, sholat ulang Kenapa? Karena kau itu belum sholat. Sampai tiga kali begitu terus, akhirnya orang itu menyerah. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah ajarkan kepada aku karena sungguhnya aku tidak bisa melakukan kecuali itu yang, yang sedang yang telah aku lakukan. Artinya dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar kecuali yang seperti yang dilakukan. Makanya Nabi SAW ajarkan beliau kalau kau sholat begini begini dan seterusnya. Beliau rincikan ya diantaranya kalau sholat itu harus ada tumak tenang dalam sholat dan tidak terburu-buru. Ya, kalau mau lihat contoh terburu-buru ya di bulan puasa kemarin ya, orang yang sholat tarawih 20 rakaat dalam waktu 7 menit Masya Allah ya, sholatnya super cepat nah, orang, orang yang seperti ini ya tidak sah sholatnya tidak sah sholatnya karena tidak ada tumak ninah di dalamnya nah bahkan kalau dia sengaja seperti itu dia sudah tahu tumak ninah e, itu wajib ya atau e, siapa yang tidak melakukan tumak ninah dalam sholat batal sholatnya dan dia sengaja melakukannya umpamanya dia tetap ikut jamaah tersebut ya maka dia berdosa dia berdosa ya, tapi secara secara hukum umum orang yang sholat tanpa tumakninah itu batal sholatnya ya Nabi SAW kata beliau tidak memerintahkan untuk mengkodok apa yang telah luput dari eh, sholat-sholat yang telah dilakukan. Hanya saja Nabi SAW memerintahkan dia, memerintahkan orang tersebut untuk melakukan sholat yang waktu itu terjadi. Ya, sesuai dengan eh, yang disyariatkan dalam agama kita. Intinya di situ. Ya. Jadi Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya di luar waktu, tapi Nabi perintahkan masih dalam waktunya, masih dalam waktunya. Yang intinya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang melakukan sesuatu, ya, eh, perkara yang sifatnya dosa, maksiat, ya, karena dia tidak tahu maka dia tidak tidak berdosa. Karena kalau dia jahil tidak berdosa. Nah, kalau dia melakukan suatu, kewajiban, ya, kemudian kewajiban tersebut seperti sholat tadi, ya, dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya dalam kondisi jahil. Nah, ini dilihat. Kalau masih ada waktunya, maka dia kerjakan langsung waktu itu, detik itu juga. Dalilnya tadi hadis yang telah kita sebutkan. Tapi kalau seandainya uh, waktunya telah habis, ya, dalam sholat dalam sholat tersebut dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya, sedangkan dia tidak tahu itu pembatal sholat, ya, sedangkan sudah habis waktunya, maka tidak mengapa, ya, dan tidak perlu untuk mengkodok sholatnya. Nah, masya Allah taala. Adapun tentang kejahilan ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bodoh itu ada dua kondisinya. Ya, orang yang bodoh itu ada dua kondisinya. Ada orang yang bodoh, bodohnya itu karena memang memang dia yang lalai. Ya. Dia yang lalai dia nggak tanya ya seperti orang yang e, meninggalkan sholat umpamanya meninggalkan sholat ya sedangkan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin ya dan dia tidak bertanya tentang sholat tersebut dan ini hampir mustahil ya kalau ada orang yang e, tidak tahu kalau sholat itu wajib kalau dia muslim dan tinggal di lingkungan kaum muslimin itu pasti dia tahu sholat itu wajib senakal apapun, sebejat apapun dia kalau dia tinggal di lingkungan muslim, ya, umpamanya dia tinggal di satu kampung, di kampung tersebut semua muslim, rata-rata muslim. Ya, tapi ya itu tadi muslim KTP. Muslim tetap main judi, tetap sabung ayam, tetap pencuri, tetap isap-isap e, eh, narkoba, sabu-sabu dan segala macamnya. Ya, dia dia tinggal di lingkungan itu. Nah, maka orang yang tinggal di, di, di lingkungan tersebut pasti dia tahu sholat itu wajib, kan begitu. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak tahu, umpamanya dia tidak tahu ya dia tinggal di lingkungan seperti itu dan dia tidak bertanya tentang kewajibannya maka orang seperti ini ya dikatakan sebagai orang yang mufrid ya, orang yang eh, apa namanya eh, lalai ya, bergampangan dan dia tidak bertanya sedangkan kita diperintahkan dalam surah An-Nahl ayat 43 Allah perintahkan kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta bertanyalah kalian kepada ahli dzikir ahli dzikir yang ulama orang yang mengerti ya orang yang tahu tentang hukum agama kalau kalian tidak tahu. Ya, kalau kita tidak tahu maka obatnya bertanya. Ya, kalau tidak tahu maka obatnya bertanya. Ya, kalau dia lalai seperti ini maka ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dia berdosa atas kelalaiannya, ya. Dan dia tidak tidak dia tidak diperbolehkan untuk terus-menerus di atas kebodohan tersebut dan dia wajib apa? belajar. Nah, ini e, kondisi yang pertama. Ada kondisi yang kedua, orang yang bodoh ya karena memang dia tidak tahu sama sekali, murni dia tidak tahu. Seperti orang yang tinggal di pedalaman umpamanya, atau dia tinggal di satu lingkungan, di lingkungan tersebut nggak ada orang Muslim di situ. Nah, masya Allah taala. Dia secara asalnya dia nggak tahu kalau perkara itu wajib. Umpamanya dia nggak tahu sholat umpamanya karena dia tinggal di tengah hutan umpamanya, atau di tengah pulau. Di tengah pulau itu nggak ada orang yang sholat di situ, atau nggak ada Muslim di situ umpamanya. Nah, atau perkara-perkara yang lainnya yang memang pada asalnya dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu dan tidak ada eh, apa namanya eh, kelalaian ya ketidak eh, apa namanya dia tidak lalai dia dia tidak lalai dalam hal tersebut artinya kalau dia sudah tahu hal tersebut dia pasti lakukan tapi karena memang sama sekali dia tidak tahu ya maka orang yang seperti ini eh, ma'zur insyaallah taala diberikan uzur ya karena karena kejahilannya nah Masya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam, ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan. E, penghalang taklif yang kedua adalah anisian, lupa. Nah, lupa yang bagaimana? Ah, ini akan datang nanti penjelasannya insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang. Ini dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu rabbil amma yasifuna Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh